Selamat sore Pak Selamat. Selamat sore. Ya silahkan. Eh, yang dibenahi utamanya kurikulum. Nah sekarang ini malah arahnya salah. Dibikin kurikulum agama. Seperti sekolah disuruh ngaji aja ya. Itu satu. Kedua urusan kesejahteraan guru itu nggak terlalu mendesak. Beberapa guru bahkan kesejahteraannya sudah sangat bagus seperti di Jakarta. Tapi yang menyolak adalah Coba perhatikan, semua guru cewek sekarang kutung. Temannya bukan gerakan atau sedana. Terima kasih. Selamat sore Pak Musi. Ya, selamat siang. Silahkan. Ya, bagi saya yang paling penting adalah kualitas guru. Kurikulum kita yang lama sebetulnya masih cukup bagus, asalkan gurunya berkualitas. Dan yang paling penting lagi, kurikulum lama itu sebetulnya menceritakan tentang keberagaman Indonesia dan itu harusnya dipertahankan terima kasih ya Pak Jumadi Uh, ya, terima kasih. Silakan. Ya, seharusnya itu pendidikan di Indonesia itu mengenai seragam juga itu kurang begitu bagus. Masa anak sekolah bajunya kayak mau kerja, itu Juga guru itu lima juta itu masih minim. Ya, bagaimana sekarang ini kan walaupun banyak duit no itu cuma kwitansi saja per bulannya itu karena pinjam ke bank begitu itu terima kasih ya, deh dari ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Herman Halo Pak Herman Silahkan Pak Herman Selamat sore Ibu Adeline Iya Silahkan Ibu Iya sebaiknya guru-guru yang sudah tua itu ya pensiun lah segera perbaiki dengan orang-orang yang muda supaya pelaksanaan kurikulum ini yang potensial betul-betul bisa dilaksanakan gitu dan coba kembalikan kurikulum kita tuh ke alam di Indonesia aja lah jangan terlalu tinggi teknologi tapi nggak kenal kondisi alam agraris kita nah kembali ke alam itu mungkin lebih bagus terima kasih ya Pak Syahril ya selamat sore saya hanya mengamati bagaimana kehidupan kita 10 tahun belakangnya ini kehidupan antar umat antar kita sesama ini betul-betul sudah rusak semenjak reformasi ini kita minta supaya juga pengajar-pengajar itu mengajarkan agama yang benar lah yang terbukti sekarang ini agama itu sudah merusak kata negara kata hidup kita bersama terima kasih Selamat sore Pak Zainal Sore Bu Silahkan Bang Kalau pendapat saya Yang perlu dibenahi adalah sumber daya manusia Mestinya kalau pemerintah belum bisa menciptakan pendidikan yang berkualitas Itu pemerintah mau mengirimkan manusia jutaan manusia orang Indonesia yang pintar-pintar itu biar belajar di orang negara-negara maju sehingga setelah pandai dia bisa pulang nabung mengajari yang lainnya kalau pemerintah kita kan enggak. Kayaknya dia malah senang sama masyarakat saya yang masih bodoh-bodoh. Sekarang gaji guru udah lumayan besar lah. Tapi namanya pendidik gurunya aja begitu. Gurunya aja kurang sumber dayanya masih kurang. Jadi cuma naikin gaji tapi nah karena masalahnya nggak diperbaiki dulu. Nah, ya, selamat sore Pak Leo. Ya, selamat sore Bu Nena. Silahkan Pak. Iya, kalau saya sih berpendapat wajib belajar 9 tahun itu sampai SMP kelas 3 itu nggak perlu lah ujian nasional gitu. Karena namanya juga wajib belajar ya, supaya tahu huruf gitu. Nah, selanjutnya ya terserah orang tua kalau anaknya mampu ya sekolahkan ke sekolah yang lebih berat gitu. Seperti saya di sekolah piano, itu guru yang umur 80 tahun masih hajar loh. Guru-guru yang muda yang kurang ajar bisa diberhentikan gitu. Dan itu buku-bukunya juga buku-buku piano yang biarpun dipakai yang dulu-dulu dipakai terus, nggak perlu ganti-ganti buku. Itu yang mendesak tuh nggak perlu ganti buku gitu. Dan itu anak-anak juga berkualitas di sekolah piano yang saya sering berpana itu sekolah piano yang nomor satu di Indonesia, YPM Manggarai siapa nggak kenal gitu loh. Terima kasih. Selamat sore Pak Hadi. Ya sore Silahkan Pak Ya saya kira yang perlu diperbaiki yang salah itu ya kurikulumnya menurut saya sekarang terlalu banyak ya pelajarannya anak SD SMP itu Sofia karena saya bawa buku tuh kayaknya sampai keberatan bawa buku apa yang dipelajari pelajarannya terlalu banyak antara pelajaran satu dengan lain tuh kayaknya susah anu ada kaitnya di di IPS dipelajari di misalnya di di IPA di IPA juga dipelajari lagi terkait juga pelajaran jadi nggak pelajarannya begitu banyak sehingga apa ya umur itu terasa begitu berat banyak tidak bisa menikmati masa kecil saya kira dan saya kira kurikulum ini terlalu memberatkan anak sekarang ini ya saya kira itu dan guru kalau bicara kesejahteraan nggak usah dibicara kesejahteraan saya kira dia kesejahteraan sudah cukup baik karena manusia itu nggak ada batas yang dikasih 100 minta 200 minta 2, kasih 200 kurang lagi pasti nggak cukupnya jadi eh, kembali kepada inilah hati nurani, ah, bukan hati nurani apa ya, ya standar itu kan sudah kita sepakati bersama. Saya kira itu sudah sudah sudah memadai dibandingkan banyak orang yang masih tidak beruntung, terutama kaum buruh gitu. Jadi ya, lihatlah kaum buruh dan jangan melihat kekurangan kita selalu gitu. makasih Pak.